Alhamdulillah, wassalatu والصلاة والسلام على Syekh Abdul Rahman as saidi menafsirkan surat Az-Zalzalah Idza zulzilatil ardu zilzalaha apabila bumi diguncang dengan sekeras-kerasnya Yukhbiru ta'ala amma yakunu yaumal qiyamah Allah mengabarkan apa yang akan terjadi kelak ketika ketika hari kiamat tegak wa annal arda tatazalzal wa watarju, wa bahwasanya bumi itu diguncang dengan seguncang-guncangnya ya hatta yasqutu ma 'alaiha min bina'in wa ma'lam ya sehingga apa namanya hancur semua yang ada di atasnya fatandakku jibaluha wa tusawwat tilaluha di mana ya gunung-gunung akan hancur ya bukit-bukit pun akan rata takunu qa'an safsafa sehingga ia menjadi rata dengan bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha dan bumi mengeluarkan ya sesuatu yang berat di dalam perutnya. Aima fi batniha minal amwati wal kunuz. Artinya yang ada dalam perut bumi berupa orang yang sudah meninggal dunia. Demikian pula ya kunuz yaitu apa namanya eh, barang apa namanya eh, apa harta-harta yang terpendam. Wakal insan idza ra'a ma araha min al min al amr al azim. Manusia pun berkata ketika ia melihat perkara yang agung tersebut, malah hai ayu syai'in aradala. Artinya apa yang akan ter, apa yang sedang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang kabarnya. Hai tashhadu alal amilina bima amilu ala dhahriha. <clears throat> Artinya bumi akan bersaksi ya terhadap perbuatan orang yang beramal di atasnya min khairin wa syarrin baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk fa innal arda min jumlati syuhud alladziina yashhaduna 'ala al-ibadi bi a'malihim karena bumi akan bersaksi kelak pada hari kiamat <clears throat> terhadap orang-orang yang beramal dari para hamba di atasnya itu Dzalika bi anna rabbaka awhalaha. Yang demikian itu karena Rabbnya telah memberikan wahyu kepadanya. Ai amaraha an tukhbir bima amila 'alaiha. Artinya Allah memerintahkan bumi untuk mengabarkan apa yang diamalkan oleh manusia di atasnya. Fala fala ta'si li amrihi dan bumi tidak akan pernah memaksiati perintah Allah. Yauma idzin yasdurun nas. Di hari itu manusia keluar min mauqifil qiyamah ya artinya dari ya, tempat padang mahsyar hari kiamat tadi manusia akan menuju sana ashtatan firakan mutafawitin ya dalam keadaan berkelompok-kelompok liyurau a'malahum agar Allah perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka heliyuriyahumullah ma'amilu minas sayyiati wal hasanat artinya Allah akan perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka baik kebaikan maupun keburukan Wa yurihim jazaa'ahum mawfura. Dan Allah akan perlihatkan balasan mereka pasti akan diberikan kepada mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar biji sawi sedikit pun dia akan melihat balasannya. Dan orang yang beramal dengan amalan keburukan sekecil apapun dia akan melihat ya balasannya. Wahada syamilun amun lil khairi wa syarri kulli Ini mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Li'annahu idha ra'a mithqala dharrah alati hiya ahqarul asya wa juziya 'alaiha. Apabila ia melihat kebaikan atau keburukan yang sangat kecil sebesar biji sawi, yaitu merupakan benda yang paling kecil dan ternyata itu diberikan balasan kepadanya Fama fauqa dzalika min babi aula wa ahra. Berarti amalan yang lebih besar dari itu lebih layak untuk diberikan balasan lagi. Sebagaimana Allah berfirman, "Yauma najid yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Ya pada hari setiap jiwa akan mendapatkan apa yang diamalkan berupa kebaikan itu hadir dan apa yang diamalkan berupa keburukan itu ia ia berkeinginan agar antara ia dan keburukan itu ada jenjang yang sangat jauh. Subhanallah.